Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fattah alladhi arada min ibadi khairan fatah lahu abwabah wa sahala lahu turuqah Wassalatullahi wassalamu ala habibina شافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آل المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا يا ربنا على حسن المعاملة بك وبنبيك وبكتابك القرآن الكريم وبعبادك اللهم يا رب نحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami hormati para orang tua kami, para hadirin dan hadirat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur, mari terus kita tingkatkan. Syukur yang sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita demi untuk menuai janji Allah bahwa bersyukur adalah mengundang nikmat yang baru lagi dan bersyukur adalah untuk mengabadikan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Dan masih ingat bahwa harus selalu ingat bahwa kita saat ini sudah di penghujung bulan Ramadan. Artinya beberapa hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan atau Ramadan akan meninggalkan kita. Maka mari dipungkaskan, mari dipungkaskan malam-malam Ramadan dan dipungkaskan hari-hari Ramadan ini. Kita lebih tingkatkan semangat kita di dalam beribadah, semakin giat kita di dalam mengabdi kepada Allah dengan harapan bahwa di bulan Ramadan ini kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain lagi bahwa jangan lupa selalu memohon kepada Allah. Tanda kerinduan kita kepada Ramadan. Mohon agar Allah memberikan kepada kita umur panjang hingga kelak Ramadan yang akan datang. Kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan dan kita bisa menjadi ahli ibadah di bulan Ramadan. Dan juga jangan lupa memohon agar Allah menempatkan ibadah kita di malam hari di bulan Ramadan adalah di malam Lailatul Qadar Malam seribu bulan ibadah di malam hari itu akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah di malam di seribu bulan. Baik kita langsung saja membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan kita masih di dalam bab Adabul Qiraati tentang tata krama kita membaca Al-Quran. Qasrun fasal. Qasrun fasal ini pasal qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Faslun fasal. Fa idza syara'a Bil qira'ati kalau seseorang sudah memulai membaca. Falyakun sya'nuhu hendaknya keadaan orang tersebut al-khusyu'u khusyuk. Falyakun sya'nuhu hendaknya keadaan orang tersebut adalah khusyuk wa tadabburu dan merenungi indal qiraati waktu membaca Al-Qur'an. والدلائل على عليه والدلائل عليه أكثر من أن تخسر والدلائل على ذلك hujah atau dalil-dalil dan yang, yang demikian itu alaihi kepada permasalahan ini maksudnya. Tentang dalil ke himbauan agar kita bisa khusyuk, bisa merenungi Al-Qur'an itu akhtar min antuksar lebih banyak dari untuk disebutkan, untuk dihitung. Banyak sekali. Kemudian sebab membaca dengan khusyuk itu dan merenungi wa asyhar wa adhar Dalil-dalil tentang permasalahan itu ashar lebih masyhur wa athhar lebih jelas min antutkar untuk disebutkan. Sangat jelas untuk disebutkan. Nah ini karena sangat jelasnya maka oleh Imam Nawawi tidak perlu di, dirinci, tidak perlu dirinci. Bahwa maksud al-matlubu dan itu adalah yang dimaksud di dalam pembahasan ini. Nah, ini sekarang harus tahu. Quran nggak ada, kita tidak banyak maknanya. Alhamdulillah ada artinya kalau kita baca Al-Quran saja. Tapi yang diinginkan adalah renungan. Makanya sering kami ingatkan bahwa menghafal Al-Quran itu bukan diperintah. Perintahnya adalah merenungi Al-Quran. Makanya bab merenungi Al-Quran ini keharusan. Hendaknya. Kalau orang baca Al-Quran dibarengi dengan renungan-renungan. Gabihi syarihustan syarihus suduru dengan merenungi Al-Quran, dengan khusyuk waktu baca Al-Quran, maka akan lapang dada kita. Watastanirul kulubu dan akan menyala-nyala hati kita. Watastanirul kulubu dan akan menyala-nyala hati kita. Qala Allah Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa taala Qala Allah Subhanahu wa taala satu saja yang ngerjakan satu bukan tiga orang ya walad eh hey, walad ya walad satu saja, masuk semuanya harus seperti itu. Satu yang lain ngadep ke sini tetap. Dengar ya walat, yang lain ngadep ke sini. Kalau Buya butuh apa-apa, saya sampai merusak sortingan ini semuanya. Jadi tolong satu ada yang ngadep ke sini. Ya walat. Mana semuanya? Para santri pada di mana? Jadi ada santri yang Buya kalau butuh ada orang di sana, ada anak di sana, Buya kalau minta tolong tuh bisa satu yang ngadep. Pian, mana teman ente semuanya? Suruh datangkan semuanya. Tolong ada. Dia sudah pesan berkali-kali. Ente di mana? Ente sembunyi di mana? Ente pada di mana? Ini ente urusan tim-tim shooting-shooting. Yang ngurusi shooting-shooting. Teman ente yang nganggur pada di mana? Teman ente pada di mana? Mana kibar? Uya pengen ingatkan di sana ada orang parkir pulung ini. Coba. Subhanallah. Baik. Eh, jadi ada Buya itu kalau ada mencermati ada apa gitu. Jadi minta tolongnya gampang ya. Semuanya di sini. Tim syuting, tim syutingnya. Tim ini dengan ini semuanya. Jangan diganggu. Jangan nyambi-nyambi. Tidak tahu banyak anak segini banyak pada kemana. Ayo. Baik. rul qulubu dan akan menyala-nyala hati kita. Di mana ente ya Walat? Kemana ente? Hamam semuanya hamam? Pada mau belajar atau tidak? Wudhu. Ya, catat semuanya. Sudah. Cukup yang ada di sini aja cukup. Yang lainnya nanti urusan setelah ini. Ya. Yang lainnya setelah ini. Catat semuanya. Coba tutup untuk mereka. Kalau Allah jangan dipanggil sudah dicatat catat saja ya biar biar disiplin nanti ya dicatat semuanya. Nah. Sudah itu cepat catat. Terlambat sudah semuanya terlambat. Berdiri nanti, Berdiri semuanya. Berdiri nanti. Berdiri berdiri. Yang selamat hanya satu, dua, tiga, empat saja. Yang lain. Kalau azza kalau Allah azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala berfirman, Azza Maha Mulia Allah wa Jalla dan Maha Agung Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana? Apakah mereka itu tidak merenungi Al-Qur'an? Jadi ditegur, jangan sampai baca Al-Qur'an sampai baca tok. Maka yang selama ini seharusnya kita hadirkan adalah merenungi Al-Quran. Bukan hanya sekedar hafalan. Maka betul kata Syekh Mutawali Syarawi. Kita itu diperintah untuk merenungi Al-Quran. Tapi kita lebih sibuk untuk menghafal Al-Quran. Umir Nabi tadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdhihi kata beliau. Kita itu diperintah untuk merenungi Al-Qur'an adapun menjaga Al-Qur'an sudah dijaga oleh Allah. Allah yang menjaga Al-Qur'an nana akan tapi kita semua insyaallahna lebih bisu, lebih sibuk bihifdhihi dengan menghafal Al-Qur'an wa tarakna tadabburahu kemudian kita meninggalkan untuk merenungi Al-Qur'an. Maka ini maka dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala merenungi Al-Qur'an ini penting sekali. Apalah itu tadabburul quran mereka itu kok enggak benar-benar enggak baik-baik apakah padahal baca Qur'an padahal ngapalin Qur'an. Apalah itu tadabburul quran apakah mereka tidak merenungi Al-Qur'an? Mana di sini? Waqala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran anzalnahu telah kami turunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad. Aku turunkan Al-Quran kepada Muhammad mubarakun penuh berkah. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayati agar mereka bisa merenungi ayat-ayatnya agar mereka merenungi ayat-ayat tersebut. Bukan sekedar dibaca, memang iya Al-Quran dibaca saja sudah mengundang pahala besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengundang pahala besar akan tapi lihat lebih dari itu yang harus kita cari di dalam baca Al-Quran bagaimana kita bisa merenungi Al-Quran, memahami makna-makna di dalam Al-Quran. Sebisa mungkin. Mungkin ada orang yang berkata aku tidak mengerti bahasa Arab akan tapi khusyuk waktu membacamu itu mengundang pemahaman dari Allah. Tadi khusyuk dan tadabbur. khusyuk dan tadabbur merenungi Al-Quran. Baik kemudian. Wal ahaditsu fihi katsiratun hadis yang menerangkan tentang renungan Al-Quran khusyuk dalam Al-Quran itu katsiratun banyak sekali. Wa qawilus salafi perkataan para salafun saleh fihi dalam masalah ini masyhuratun sangat masyhur. Komente. Ente terlambat nak berdiri? Orang datang dari mana-mana datang santri terlambat harus dihukum dua kali lipatnya. Sudah kepintaran? Hah? Sudah kebanyakan ilmu? Sudah santri begitu tidak benar. Hormati orang-orang dari mana-mana pada datang intinya mas. Hah? Ilmu itu mahal ya anak. Ilmu itu mahal, tidak begitu caranya menuntut ilmu. Wa qawlu salafi fihi masyhuratun adapun perkataan para salafun saleh tentang keutamaan merenung itu masyhuratun banyak. Wa qad bata jama'atun minas salafi. Mohon maaf para jamaah hadirin kalau saya dengan santri itu keras karena memang saya pengin pengin benar. Kalau ada santri salah itu harus disalahkan benar. Yatluna ayati. Jama'atun sekelompok orang minas salaf dari kaum salaf. Yatluna ayatin wa yatluna membaca ayatan wahidatan satu ayat yatadabbarunaha direnungi wa yuraddidunaha diulang-ulang ila sobah sampai pagi. Allah. Hatta zurtumul maqabir. Kau bahkan cari dunia terus sampai mati. Belum paham. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maut sampai mati. Iya benar sampai mati orang itu jungkir balik cari duit. Hatta zur belum paham-paham. Sampai pagi. Allah. Luar biasa. Waqad sa'iqa jama'atu minas salafi indal kirati. bahkan ada di antara mereka itu menjerit histeris indal kirati. <laughs> waktu membaca Al-Qur'an. Bahkan ada di antara mereka subhanallah begitu khusyuknya di saat membaca Al-Quran. halal Ada yang meninggal waktu membaca Al-Quran. Allah. Bagaimana cara membaca kita kepada Al-Quran? Gimana cara kita merenungi Al-Quran? Sejauh mana kita khusyuk dengan Al-Quran? Masya Allah. Kemudian, warawaina an Bahas bin Hakim diriwayatkan dari Bahas bin Hakim diriwayatkan bahwasanya anna Zurarah bin Aufa at-Tabi'i Zurarah bin Aufa at-Tabi'i al-Jalil seorang tabi'i besar radhiyallahu anhum semoga Allah senantiasa ridha kepada mereka ammahum fi salatil fajri mengimami salat fajar Fakora kemudian baca hatta balagha sampai telah ayat faida nukhira fin naqur waktu nanti ditiupkan trompet fadzalika yauma idzin yaumun asir ketahuilah saat itu adalah saat-saat yang susah kebayang keadaan di padang mahsyar kebayang saat itu dia beliau membaca seperti itu kebayang yaumin as asir hari yang susah Allah membawa beban, membawa oh, permasalahan. Eh. Sampai apa? Kharra mayyita. Allah pingsan apa terjatuh mayitan dalam keadaan meninggal. Jadi histeris sampai meninggal dunia. Wa qala bahzu kuntu fi man hamalahu dan kata bahas tadi aku termasuk yang menggendongnya. Waktu baca seperti itu. Fa idza nukira fin naqur fa idza nukira fin naqur fadzalika yawma idzin asir. Pingsan, meninggal. Dan aku yang menggendongnya. Sampai derajat begitu merenungi Allah. Luar biasa. Meninggalnya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mati khusnul khatimah. Wa Ahmad bin Abil Hawari radhiyallahu anhu, ada Ahmad bin Abil Hawari radhiyallahu anhu wa huwa raihanatu Syam. Mereka adalah atau Syam. Kalau orang sekarang ya bintangnya yang ada di Syam sana. Orang alim, orang soleh, orang wali yang ada di Syam. Qala Abdul Qasim Al-Junaid ar-rahimahullah ta'ala Abdul Qasim Al-Junaid berkata, "Idza quri'a indal Qur'an yasihu wa yas'aq." Kalau ada orang baca Al-Qur'an di sampingnya bukan dibuat-buat, ada orang Allah, oh, Allah oh, dibuat-buat, itu Allah tahu. Bukan dibuat-buat, memang dia mendengar orang membaca Al-Qur'an betul-betul histeris ya. Yasihu wa yas'aq itu histeris, kebawa oleh suasana makna yang ada di dalam Al-Quran. Kebawa. Waqala Ibn Abi Dawud. Ibn Abi Dawud berkata, Wa kana Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i Qasim bin Utsman Al-Ju'i rahimahullah taala yungkiru dzalika Ibn Abil Hawari, mengingkari kejadian itu dari Ibn Abil Hawari. Enggak ada begitu, enggak boleh. Ada sebagian begitu. Wa kana Al-Ju'i fadiyan min muhaddits ahli Dimashq. Wa kana Al-Ju'i itu adalah orang yang mulia dari para muhaddis-muhaddis orang dari ahli Dimask. Wa yuqaddamu dan beliau itu diutamakan fil fadli tentang kotaman Ibn Abil Hawari daripada Abi Hawari. Artinya, ini ada pertanyaan. <laughs> Apakah benar kalau ada orang mendengar Al-Quran lalu sampai pingsan begitu itu apa benar? Sebagian para ahli muhaddis mengatakan nggak benar masa merenung sampai seperti itu. Dijawab oleh yang lainnya, ya benar saja wong namanya orang masuk di dalam suasana haru, mungkin saja kenapa tidak? Wong orang mendengar cerita saja bisa histeris, apalagi cerita ini Allah yang menceritakan. Ini ada yang menolak, ah enggak, sebagian mengingkari enggak mungkin masa sampai seperti itu. Dengar saja sampai pingsan, ah enggak deh. Wakadhalika begitu juga mengingkari kejadian seperti itu, kejadian pingsan-pingsan histeris itu siapa? Abul Jauza Muqais bin habtar wa ghairihima dan yang hab wa ghairuhuma. Yang mengingkari banyak. Abul Jauza dan Qais dan yang lainnya. Kultu. lah ini baru. Ada kisah yang dinukil dari para orang-orang mulia terdahulu bahwa mereka ada dua model. Yang pertama ada di antara mereka itu baca Al-Qur'an itu sampai histeris dan pingsan. <coughs> Apakah boleh semacam ini? Sebagian mengatakan, "Oh, enggak apa-apa." Tapi sebagian lagi mengatakan, "Oh, enggak bisa. Masa baca Al-Qur'an sampai begitu?" Dijawab tu kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Waswabu yang benar adalah adamul ingkar, enggak boleh ingkar akan adanya orang begitu. Tidak usah disuudoni dia pura-pura atau bohongan. Masa baca Al-Qur'an saja pura-pura pingsan. Kalau urusannya orang pura-pura itu urusannya dengan Allah. Akan tapi mungkin dia harus pingsan yang sesungguhnya. Itu tadi dikiaskan bahwasanya ada orang mendengar kisah yang disusun oleh manusia saja bisa terharu menangis, bahkan mungkin saja pingsan. Bagaimana dengan kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh ahli iman? Wasawabu adamul ingkar tidak perlu diingkari jika ada orang begitu. Illa kecuali alaman kecuali orang itu sudah dikenal, biasa dikenal annahu yaf'aluhu tasannuan, dia suka pura-pura. Kecuali yang jerit-jerit pingsan itu orang suka pura-pura. Orang sering bohong, ada yang oh Membaca selawat Nabi jerit-jeritnya. Nah, ini dilihat saja. Jerit-jeritnya itu hanya di majlis saja. Kalau di luar majlis semuanya maksiatan dilakukan. Nggak kenal Nabi itu. Tapi kalau halnya soleh, di luar baik, keadaannya baik, Masya Allah. Perilakunya baik, senang majlis ilmu, senang ulama, senang habaib, senang para Allah. Nah kalau tiba-tiba mendengar nama Rasulullah disebut lalu pingsan, ya gak mustahil. Ini orang Badung bener, ini, ini langsung, Allah, kalau lagi mulitan jerit-jerit jungkir balik. Gitu. Ini dia contohkan. Tasannuan. Mendengar selawat jungkir balik. Wah, kayak apa begitu. Tapi di luar sudah. Semuanya. Ramadan kadang puasa, kadang enggak. Ini wah. Matanya enggak dijaga. Mana itu semua? Nah kalau orang model begitu ya jangan dipercaya. Cuman ini orang soleh. Termasuk para ulama-ulama yang kita kenal selama ini. Masya Allah. Hampir tidak ada kemaksiatan. Dan tidak melihat kita kemaksiatan secara dohir. Tidak terlihat. Kita melihat kalau tidak sholat, makan sholat, sholat, ibadah sholat, sholat, ngajar. Itu saja. Nggak pernah ngomong kotor, nggak pernah coel-coel perempuan, nggak pernah jelalatan. Yang dilihat adalah halal, mulia semuanya. Lah. Nah kalau orang seperti itu kok tiba-tiba mendengar orang membaca Al-Quran lalu histeris. Ya mungkin. Waqala Sayyidul Jalil Udul Mawahibil Wal Ma'arifi. Berkata, seorang Sayyid yang agung dul Mawahib yang wal ma'arif yang mendapatkan karunia ilmu-ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim Al-Khawas yaitu Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ibrahim Al-Khawas, beliau berkata, "Dawaul qalbi tombuati, khamsatu asya'a ada lima. Qiraatul Qur'ani bitadabburin, maca Qur'an. Angen-angen sak maknane lel jarene. Itu dari dari ulama orang dulu diterjemahkan saja sama orang-orang akhir zaman. Dijemahkan. Kiraatul Quran bitadabburi, baca Quran angan-angan sak maknani. Membaca Al-Quran sambil direnungi maknanya. Wa qalaul batni kaping bindu Kalau di bahasa Jawa Timur nih kebetulan ada orang agung yang dengar kaping bindu. Cuman lagu yang dirubah, ya, lagu yang digubah di bahasa Indonesia kan itu kelihatannya artinya sudah berubah itu. Tidak sesuai dengan makna. Tapi lagi justru yang asli itu lagu makna Jawa itu yang yang asli tombo ati kuli warna nih, mau Quran angin-angin sak manane Kape pindho weteng ira engkang luwe kholaul nih, perut yang selalu lapar yang ketiga adalah qiyamul laili dikir bengi engkang suwe bangun malam dia dikir malam yang lama wata doro indas sahari memohon kepada Allah di tengah malam wa satu salihin dan duduk dengan orang-orang soleh itu tombol hati jadi tombak hati katanya Ibrahim Al-Khawas adalah Kiraatul Quran kita teburin. mau Quran, membaca Quran direnungi dengan maknanya. Itu hiburan hati kalau orang mau. Dan betul seperti itu. Hiburannya orang-orang soleh adalah baca Quran angan-angan sama nani Baca Quran sambil merenungi artinya. Kemudian situ terus kelanjutnya siapa saja yang bisa melakukannya maka dialah beruntung siapa saja melakukannya. Wa khala'ul ini perut lapar. Sering lapar jangan banyak makan. Wa qiyamul laili bangun malam tadarru inda sahari. Merenung, tadarru ngadep kepada Allah, memohon kepada Allah di tengah malam. Wa mujalasatu salihina dan duduk dengan orang-orang soleh. Itu adalah tomboati yang lima yang selama ini kita sudah pernah dengar maknanya Ternyata itu juga perkataan para ulama-ulama yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ulama dulu bukan ulama sekarang itu yang mengorbitkan lagu itu. Orang sekarang hanya menyanyikan saja. Subhanallah hebatnya orang dulu ya. Orang dulu itu membuat syair itu selalu diambil dari dari makna-makna besar, makna-makna hebat. Tiba-tiba di kampung saya itu sebelum terkenal lagu Tombo Ati itu masih kecil bisa hafal. Kecil di kampung-kampung Tombo Ati kuli masa orang ini. Cuman dari mana itu? Dulu katanya perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Ada mengatakan ini perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Dan tidak mustahil Imam Ali mengatakan, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, dan juga tidak mustahil kemudian diungkap kembali oleh yang bernama Ibrahim Al-Khawas. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudian untuk merenungi Al-Quran. Menghayati Al-Quran. Dan semoga Al-Quran bisa menjadi penolong kita syafaat untuk kita kelak di yaumil kiamah. Dan semoga dengan Al-Quran kita semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wassalamu wallahu a'lam bissawab. Syukran kasih kami mengucapkan kepada Buya Yahya yang telah menjelaskan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab. Adapun untuk mempermudah sesi tanya jawab kami persilahkan kepada kaum bapak-bapak dua pertanyaan dan kaum ibu-ibu dua pertanyaan dengan satu orang satu pertanyaan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan apa yang pernah Buya jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ketika seorang ustadz atau seorang ulama itu ketika menyampaikan ilmu disunahkan untuk tidak mengiringinya dengan hal yang makruh apalagi yang hal yang haram. Suatu ketika saya menemukan di televisi itu seorang ustadz menyampaikan ilmu Al-Quran dan menyampaikan hadis Nabi yang berhubungan dengan keutamaan menutup aurat, tapi di sampingnya itu menunjukkan, mengabarkan bahwa di samping ustadz tersebut dihadirkan seorang perempuan yang Masya Allah auratnya itu setengah badan. Itu bagaimana tanggapannya? Bolehkah kita menyaksikan acara tersebut? Atau bolehkah kita menyaksikan uh, ustadz ustadz tersebut di lain kesempatan masih berhubungan dengan masalah ustadz ya mohon maaf uh, di stasiun televisi juga ada yang namanya tablik takbir akbar tapi takbir akbar itu diselingi dengan musik-musik campuran ada musik religi ada musik dangdut dan ketika dalam selingan musik itu yang menyanyikan lagu adalah seorang perempuan yang tidak memakai jilbab. Itu gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi dari jamaah bapak-bapak. Dari jamaah ibu-ibu terlebih dahulu barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau nanya, apakah boleh orang perempuan tuh membaca Al-Quran di musola di mik? Perempuan. Ya. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi. Satu lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya apa benar iktikaf dilakukan di rumah itu tidak sah bagi perempuan? Sedangkan di tempat saya itu wanita itu dilarang masuk masjid. Kebetulan di tempat saya itu masih agak primitif itu masjid nggak boleh ada pakai itu speaker. Terus pengen pergi ke masjid nggak ada temennya Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang apa? Uh, ada ustadz yang membawakan Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang aurat dan segala macamnya, ternyata di sampingnya ini di layar televisi atau di mana tempatnya mungkin ada orang yang buka aurat. Subhanallah. Ada orang melakukan kesalahan bukan karena disengaja. Kita tidak boleh serta-merta suudon dengan ustaz tersebut. Ada ustaz <coughs> melakukan kesalahan seperti itu pertama mungkin tidak sengaja, atau tidak menyadari. Ini banyaknya orang tidak menyadari. Dianggap baik-baik saja. Yang dipikir ide berkembang tentang dakwah, tapi lupa bahwasanya berkembang dalam berdakwah pun harus diiringi dengan syariat. Sehingga ada orang mengadakan suatu black akbar tidak pernah dipertimbangkan kira-kira nanti bercampurnya laki perempuan ini berbahaya atau tidak. Ini tidak ada. Semoga Allah mengampuni akan tapi kalau kita katakan salah ya salah. Cuman kita tidak serta-merta mengklaim dia adalah orang yang fasik, jahat. Mungkin dia termasuk golongan orang yang seperti itu. Nah dia tidak bisa menya tidak menyadari atau mungkin tidak punya kemampuan apalagi urusan televisi, Masya Allah. Harga tawarnya belum ada. Kecuali niatnya buruk. Niatnya hanya ingin terkenal dulu, nggak begitu. Mungkin ada orang yang dikondisikan terkondisikan semacam itu, artinya dia harus mengisi di sebuah stasiun televisi, Ternyata tiba-tiba dibarengi dengan seorang pembawa acara yang mohon maaf tidak menutup aurat. Dia tidak bisa mengelak misalnya. Sisi lain dia merasa perlu untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Tapi tidak bisa menelak karena dia tidak punya TV. Sehingga ia harus melayani itu semua. Maka kita khusus dari sisi ini. Cuman seharusnya Ustadz harus punya harga tawar dong. Karena agama itu mahal. Sebab mohon maaf. Jika ada seseorang yang membuka aurat itu adalah orang awam di acara biasa tidak terlalu besar pengaruhnya. Artinya tidak segede pengaruhnya jika yang membuka aurat itu atas nama dakwah. Mohon maaf. Jika ada orang orang joget di sebuah konser joget, kira-kira bermasalah atau tidak? Ya tidak bermasalah karena konser jo joget. Yang nonton orang yang pengen jo. Sekarang ada pengajian, ada yang joget terus gimana kira-kira? Jadi merusaknya lebih parah jika ternyata ada kebusukan itu dimasukkan ke dalam keja kain ini. Jadi kalau kebaikan kejelekan murni itu jarang orang datang ke situ. Siapa orang mau makan cacing? Tapi kalau cacing yang dimasukkan dawet, ya bisa. Jadi paling bahayanya justru di saat kebaikan yang disusupi dengan kebusukan itu yang membahayakan. Kadang orang tidak melihat tabletnya tentang auratnya tadi, ngelihat, wah cantik bajunya sebelahnya artis itu pakai dada sebelah, belah, ah, gitu, pakai baju begitu. Akhirnya sampai pulang itu setelah nonton televisi, bukan dengar nasihat ustaznya, tapi dengar bajunya itu cocok. Apalagi kata tetangganya, eh artis yang sebelahnya mirip kayak kamu. Wah, akhirnya niru bajunya. Kayaknya dianggap mirip, musibah. Itu kesalahan akan tapi lihat, kita pun tidak boleh seutuh. Mungkin dia adalah orang yang lemah, tidak punya kekuatan. Tapi semangatnya tinggi itu berdakwah. Semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah berikan pahala. Kemudian ada pun di saat pengajian di sebuah stasiun televisi, tiba-tiba setelah itu ada selingan lagu-lagu. Itu lagi-lagi karena kita tidak punya televisi. Biasanya itu urusan yang jual obat itu. Urusan jual obat, makanya kita bercita-cita semua kita punya media-media. Alhamdulillah, kita mulai merintis media-media radio misalnya. Dan sudah banyak yang bergabung dan banyak saudara-saudara kita di Cirebon ada, di Kuningan ada, di Majalengka ada, di Tulungagung sana ada. Di Sukabumi ada, di Gorontalo, di Sumatera banyak radio-radio yang sudah mengarah kepada radio Islami untuk menghindar dari sesuatu yang yang tidak baik seperti itu. Nah, kita perlu dukung televisi. Nah, ini kita harus melangkah ke situ. Kalau kita yang punya televisi sendiri, maka kita kita atur-atur sendiri. Gak ada masalah. cuma sekarang permasalahan yang kita belum punya media, kadang kita harus numpang di medianya orang, karena kita numpang medianya orang, ya nggak bisa kita ngatur. Maka ustadz-ustadz yang masuk di media-media itu kita selalu doakan. Semoga Allah mengampuninya jika mereka melakukan kesalahan. Dan semoga Allah meluruskan niat dan hatinya. Itu saja, siapapun mereka. Kita tidak ngajari bermusuhan dengan ustadz atau ngedengki sama ustadz. Kita doakan siapapun dia. Cuman kalau masalah hukum ya tentunya mestinya tidak seperti itu. Mestinya harus murni, benar agama yang baik itu. Aslinya begitu. Cuman di saat kita melihat ustadz melakukan yang demikian itu, yang perlu kita tata bukan bukan ustadznya itu. Hati kita dulu yang perlu kita tata. Jangan mudah kita prasangka buruk menilai orang, ternyata hati kita lebih busuk dari dia. Atau ternyata kita diam-diam orang yang ngiri. <laughs> Na'udzubillah. Gara-gara ini. Kadang-kadang begitu kritis kepada ustadz ustaz televisi, gara-gara dia tidak pernah di televisi rupanya. Kalau ada orang mengkritisi ustadz di televisi karena niatnya baik, mengkritisi agar lebih bagus. Bukan mengkritisi karena dia tidak pernah nongol di televisi. Permasalahannya dengkian biasanya itu. Maka hati-hati. Tidak semua orang mengkritisi itu benar. Tapi tidak semua orang yang mengkritisi juga salah. Ada orang mengkritisi. Kenapa ini Ustadz ini kok begini? Coba, coba seandainya begini. Coba seandainya begini. Dan disampaikan. Dan di saat berubah senang. Alhamdulillah Ustadz itu sudah bisa begini. Allah. Itu iman. Maka dari itu jangan seudon dengan mereka-mereka. Ustadz-ustadz yang terlihat di televisi. Kadang-kadang habis pengajian. Tiba-tiba melakukan sesuatu yang Enggak-enggak. Mungkin ya itulah ilmunya atau tarbiyahnya atau begitulah kemampuannya. Maka yuk kita tata hati kita. Cuman kalau pakai kalau kalau masalah aturan baik ah, benar tidak benarnya ya tidak benar dengan seperti itu karena kebaikan dicampur dengan keburukan kebaikan dicampur dengan kebusukan tidak diperkenankan baik kemudian selanjutnya ada orang berdakwah tadi membuka aurat dan sebagainya di televisi sama kasus kisahnya kita tidak boleh serta merta suudon Cuman kalau Anda harus memilih guru mah lain. Apakah seharusnya saya berguru dengan dia? Oh, lancar ntar dulu dong. Ada guru baik, ada guru seperti itu. Khusnudon tetap. Akan tapi bukan berarti kita harus berguru dengannya. Dan bukan harus kita membawa orang kepadanya. Karena permasalahannya contoh. Misalnya ada seorang ustadz yang mohon maaf. Tidak peduli dengan tentang aurat anak-anaknya. Tidak peduli tentang aurat istri-istrinya. Lihat, biarpun dia berilmu, lihat. Kita khusnudon. Mungkin dia sudah menyuruh anaknya. Mungkin sudah menyuruh istrinya, tapi istrinya tidak mau. Cuman untuk kita membawa orang kepada guru ini amanat. Makanya kalau ada ustadz-ustadz seperti itu, kita jangan sampai mempromosikan dia ke umat. Akhirnya umat datang ke ustadz tersebut, rupanya tidak melihat ustadz, yang melihat istrinya yang bajunya setengah badan. Akhirnya orang niru istrinya. Jadi makanya menyebut nama seorang guru pun harus tahu bagaimana keluarganya dan anak-anaknya. Kita perhatikan. Cuman seudon nggak boleh. Misalnya itu tadi ada ustadz anaknya nggak menutup aurat, istrinya tidak menutup aurat. Apa yang harus kita hadirkan saat ini? Hati. Mungkin ustadz itu sudah nyuruh karena Nabi Nuh saja anaknya ada yang lepas dari kebenaran. Jadi kita khusnudon. Mungkin dia itu sudah menyuruh tapi susah. Mungkin, mungkin, mungkin dan seterusnya. Sehingga ada khusnudon di hati kita. Cuman untuk untuk kita jadikan idola, ntar dulu dong. Masa kehabisan ustadz? Kita ada guru-guru mulia lihat yang ada kita gambar-gambar nih. Habib Allah Bahrul, Habib Umar bin Habib Habib. Ulama-ulama ulama gede ini. Yang tidak pernah kita melihat hampir secara zahir kemaksiatan tidak terlihat. Nah itu yang kita jadikan tokoh idola di hati kita. Nah kalau ustaz-ustaz seperti itu khusnudzan iya, tapi itu menjadikan idola lain cerita. Sebab idola itu masalah gila. Kalau sudah fanatik itu biarpun gula Jawa rasa coklat itu katanya. Pokoknya harus dia. Kalau enggak dia enggak mau. Padahal dia tidak menjadi suri toladan. Sehingga lihat, berangkat dari kefanatikan yang salah ini, sampai kebatilan yang mereka lakukan pun ditiru-tiru. Bahkan bisa tolak ukur menjadi berubah. Yang semula, semula kebaikan jadi kejelekan, kejelekan jadi kebaikan. Kalau kejelekan dilakukan oleh ustadznya jadi benar, tapi kebaikan dilakukan oleh orang lain jadi tidak tidak benar. Allah. Itu bermasalahnya. Jadi Khusnudon tetap, tapi untuk kita berguru dan menjadikan dia suri toladan lain cerita. Bedakan itu. Anda khusnudon, insya Allah semoga Allah mengampuni. Selagi dia pakai label dakwah karena Allah mengajak kepada kebaikan, semoga Allah mengampuni dan semoga Allah maafkan dan semoga Allah memberikan pahala untuk ngikut. Ntar dulu dong. Untuk mengidolakan, ya ntar dulu dong. Akhlak ini. Baik. Kemudian seorang wanita membacakan Al-Quran di dengan pengeras suara. Ini ada sebetulnya, belum tiga waktunya. Ada nanti, cuman jelasnya seperti ini. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, pertanyaannya kami ulang. Oh, seorang wanita membaca Al-Quran pakai pengeras suara itu bagaimana? Hukumnya seperti apa? Dijelaskan bahwa menurut madhab kita Imam Syafi'i suara perempuan bukanlah aurat. Suara perempuan bukanlah aurat. Berbeda dengan mazhabnya Imam Malik. Kalau menurut mazhab Imam Malik, suara perempuan adalah aurat. Baik kita sekarang di dalam mazhab Imam Syafi'i. Suara perempuan adalah bukan aurat. Jadi kita mendengarnya bukan dosa. Dan seorang perempuan berbicara pun bukan do, dosa. Kecuali kalau sudah suaranya sudah diberubah. Menjadi suara ganjen kemenyek. Jawa Timur, kemenyek. Kemenyek ya, yang Jawa Timur nanti kemenyek. Ganjen di sini. Ya mendajwa fala takhdha'na bil qawli fayatma'a allati fi qalbihi maradun. Larangan kepada istri Nabi agar tidak lembut-lembutkan suara, ah, bikin orang hatinya rusak tuh. Lah kalau seorang perempuan ngomong dibegitukan jadi gak boleh dengar kita tuh. Ngomongnya dibuat-buat sehingga ada desah-desahnya, ada kresek-kreseknya, kresek-kresek apa itu. Itu gak boleh dengar. Tapi kalau ngomong wajar. Pak, bu, dari mana bu? Oh, dari warung. Beli apa bu? Beli roti. Wajar. Ya kan sudah dirubah dengan lenggat-lenggotnya. Itu namanya khuduk fil qawul. Itu yang dilarang oleh Al-Quran. Jadi dalam madhab kita Imam Syafi'i, apa suara wanita bukan aurat, maka ibu boleh mengeluarkan suara di depan laki-laki, dan laki-laki pun boleh mendengar suara ibu, tapi suara wajar, suara komuniki, komunikasi. Kalau sudah nyanyi, kira-kira berubah atau tidak sih? Nah kan begitu ibaratnya. Kemudian selain Al-Qur'an, kalau sudah suaranya dayu-dayu hukumnya berubah keluar. Atau yang dibaca bukan omongan biasa, tapi Al-Qur'an. Nah ini hukum wanita memang hukum suara wanita adalah bukan aurat, tapi kalau sudah membaca Al-Qur'an hukumnya berbeda. Kenapa? Kalau ibu berbicara tidak ada perintah bagi saya untuk mendengar omongan ibu. Ibu ngelantur ngomong kemana saja terserah. Saya tidak wajib untuk mendengarnya. Bahkan tidak sunnah saya untuk mendeng mendengar ibu ngomong. Maka dari itu nggak ada hubungan. Saya dengar mau nggak dengar bebas. Maka dari itu hukumnya. Bukan sesuatu yang makruh. Bukan sesuatu yang haram. Tapi kalau ibu membaca Al-Quran. Lihat. Kalau ibu membaca Al-Quran. Saya diperintah oleh Allah. Wa idha kuri Al-Quranu wa angsitu. Kalau ada orang mendengar membaca Al-Quran, kamu dengar. Nah ini, gara-gara inilah maka seorang perempuan membaca Al-Quran jadi tidak diperkenankan kalau diperdengarkan suaranya di depan orang. Laki-laki. Kenapa? Sebab suara Al-Quran itu bagi yang dengar hendaknya menda. Coba, kalau ibu membaca Al-Quran, bagaimana saya lakukan? Harus dengar, karena ada perintah mendengar. Biarpun perintah ini ada mengatakan wajib, ada sunnah. Artinya dihimbau saya mendengar. Akhirnya saya perhatian. Siapa sih yang ngomong? Akhirnya melangkah. Oh, suaranya Masya Allah. Uh, Tak tahu, astagfirullahaladzim, bagusan suaranya. Nah, ada tidak kira begitu? Kalau melihat suara sih kayak apa gitu. Nah, lihat, mungkin tidak orang komentar seperti itu. Nah, jadi kalau hukumnya sangat jelas, maka kami himbau para wanita, ini hukum fikihnya nanti akan dijelaskan. Coba baca kitab fikih fatul Mu'in dan sebagainya itu. Gak usah jauh-jauh fikih fatul Mu'in yang paling akrab di masyarakat kita. Mohon maaf bukan fatwa kami. Itu wanita hendaknya tidak seperti itu. Apalagi dipamerkan di dalam sebuah lombaan. Apalagi ngiringi pengajian. Ini kadang-kadang kita serba salah. Cuman kadang ikuti masyarakat pelan-pelan. Kadang-kadang kita datang, tak tahu sudah datang, ada ibu-ibu ustazah melengking-lengking suaranya. Habis itu giliran yang terhormat Buya Yahya katanya. Oh iya, Buya Yahya diiringi oleh ibu-ibu baca pengajian. Baca Quran, musibah ini. Padahal kita sudah keras seperti itu. Perlu, ada apa-apa perlunya wahai warah wanita. Untuk apa itu semuanya? Suaramu untuk suamimu, wahai para wanita. Untuk suamimu. Mohon maaf, ini bukan hukum yang saya hadirkan, tapi ulama. Coba anda baca. Para santri, para ustadz, baca di kitab Al-Funu'in. Tentang bagaimana yang baca dikir yang dikeraskan. Seorang wanita baca dikir yang dikeraskan itu bagaimana? Bab adhan juga, bagaimana suara adhan. Terus itu. Jadi wanita itu kalau membaca Al-Quran, hendaknya tidak diperdengarkan ke orang lain. Ajnabi. Tapi kalau di kalangan kaum putri mah boleh. Nanti ada celah jika suara itu tidak bisa dikenali, mungkin ada maaf di situ. Misalnya bareng-bareng. Nggak bisa dikenalikan ini suaranya si A atau si B, si C, si D, nggak ketahuan. Itu ada. Tapi kalau murni suara dengan belengku gaya gayawa, Masya Allah, itu adalah tidak diperkenankan dan harus kita sadari. Yang biasa membaca, lihat, kebenaran harus lebih kita patuhi. Insya Allah, Allah akan berikan hiburan lebih banyak daripada Anda melakukan sesuatu yang Allah tidak senang. Jadi pertanyaannya seperti itu. Maka sebaiknya, bukan sebaiknya. Itulah hukum yang selama ini kami dapat. bahwasanya seorang wanita yang berbicara berbeda dengan wanita yang membaca Al-Quran. Kalau berbicara, suka-suka. Bapak-bapak mau dengar, gak dengar, mangga apa-apa. Tapi giliran Al-Quran, ada perintah. Maka, di saat seorang perempuan mau menyuarakan Al-Quran, itu mengundang orang untuk mendengar. Akhirnya bisa memperhatikan, menjadi berma bermasalah. Maka, seorang wanita hendaknya Jangan membaca Al-Quran keras-keras kedengaran orang ajnabi Apalagi dengan lagu-lagu yang Masya Allah ya. Sampai matnya berlebihan. Gak ada para kurak yang memperkenankan lahan-lahan. Wah. Ih, kemana itu? Coba tanyakan kurak mulai dari zaman Rasulullah sampai hari ini. Adakah kurak yang memperkenankan meliuk-liuk panjang seperti itu? Mat apa itu? Mat wajib itu. Gak ada mat ya wajib itu. Cuman subhanallah ini kenapa tidak pernah disadari? Itu lahan kata Imam Nawawi. Haram kita mendengarnya. Kita baca kitab Tibyan. Bacaannya panjang. Mim. Maksudnya bukan Al-Quran. Mi tadi bukan Al-Quran kan saya? Mi. Mi. Mi apa? Mi. Mi. Goreng kayak apa? Mi. panjang. Cuman ada Al-Quran dibikin kayak begitu. Kayak mi itu Haram itu ya ustazah. Baca Al-Quran tertil yang bagus. Bukan mat lebih dari enam harokat. Ada riwayat dari Ibnu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Orang baca Al-Quran bisa lebih dari sampai 14 harokat. 7 alif. Itu pun riwayat. Tapi riwayat itu dianggap syad. Biarpun dinukil oleh Ibnu Hajar, eh, oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Intinya bahwa hendaknya bacaan itu pun ada adab. Insya Allah nanti kebaca di sini. Tolong lanjutkan, jangan berhenti sampai di sini. Ibu-ibu tunggu nanti. Ibu yang senang baca Al-Quran, insya Allah yang lalu dapat pahala. Yang lalu sudah dapat pahala. Akan tapi untuk selanjutnya tunggu Imam Nawawi akan menjelaskan tentang suara perempuan di sini ada semuanya sangat jelas dan gamblang di dalam kitab Tibyan ini. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya. Tidak yang ditanyakan mana tentang seorang wanita masuk masjid atau tentang seorang wanita nggak ada teman ke masjid. Ada dua tadi. Kalau seorang wanita tidak ada temannya ke masjid, kemudian masjid yang nggak ada mikrofonnya, ibu nggak usah maksain ke masjid, di rumah lebih mulia. Kalau masalah masjid nggak pakai mikrofon tidak harus primitif ya. Mungkin tidak punya duit untuk beli mikrofon satu. Mikrofonnya rusak nggak benar-benar atau memang ada sebagian orang berkeyakinan dengan pemahamannya bahwa mikrofon adalah kurang baik atau tidak baik. Dan bagi yang mengatakan mikrofon tidak baik, tentunya tidak boleh mencaci yang pakai mikrofon itu tidak ba baik. Sebab mikrofon itu wasilah. Lil wasail maqasid. Wasilah itu Cara itu adalah hukumnya seperti tujuannya. Jadi kalau tujuannya untuk menyampaikan pesan kayak begini, ini adalah termasuk sunnah. Karena Nabi pernah suatu ketika berceramah, takut terjadi fitnah, Nabi Muhammad naik ke, ke keledainya sehingga lebih tinggi dan suaranya dikeraskan. Supaya orang dengar. Maka dari inilah dipahami para ulama, boleh seorang penceramah hendaknya suaranya dilantangkan, diangkat agar orang dengar. Lah pakai mikrofon ini. Makanya ada sebagian orang mengatakan bid'ah, bid'ah dari sisi mana? Tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW. HP-mu yang kau pegang juga tidak ada, Pak. Dan ulama sudah dari masa-masa. Cuman kalau ada orang menghindar dari mikrofon, tujuannya adalah menjaga agar tidak tercemar dengan budaya-budaya, atau menghindar dari TV, menghindar dari radio, karena takut apa? Hal-hal yang nggak benar, maka nggak apa-apa. Ada, memang satu masyarakat nggak mau dengan televisi, nggak mau dengan radio. Bagus. Tidak apa-apa. Biar anaknya selamat. Tapi jangan di kamarnya ada laptop sama internet. Ajo lagi ini. Astagfirullahaladzim. Mikrofon nggak boleh haram. Ini internet. <laughs> Jadi perlu kita kejujuran di dalam menyikapi permasalahan di masyarakat. Jangan seudon juga. Sebab para sesepuh, para kiai yang tidak pakai mic itu pun juga juga punya maksud. Sebab budaya teknologi itu luar biasa. Merusak, merusak, merusak. Televisi merusak. Lah kalau orang nggak mau televisi, nggak mau HP, wah selamat, seneng kita. Kalau ada orang nggak mau HP, nggak mau televisi, nggak mau radio, nggak kenal radioku, alhamdulillah nggak kena radioku. Tapi kenal pengaji, ada kok majelis ini ibu-ibu, ibu punya radio di rumah? Nggak punya, nggak apa-apa, yang penting ngaji. Eh, nggak apa-apa. Sebab tujuannya ngaji, bukan tujuannya radio. Cuman radio itu untuk mengantarkan pengajian bagi yang tidak bisa hadir ngaji. Baik, ada pun seorang perempuan masuk ke dalam masjid tidak diperkenankan, itu sudah kesepakat, kesepakatan ulama. Empat madhab. Tidak terkecuali, termasuk orang akhir zaman, kecuali beberapa segelintir orang mengatakan orang head boleh diam di dalam masjid. Maka itu pendapat yang keluar dari empat madhab, kita tidak berani mengambilnya. Kita patuh saja kepada para ulama terdahulu. bahwasanya seorang perempuan head tidak boleh diam di dalam masjid. Dan itu yang tidak bisa ditawar biarpun ini masalah ibadah. Sebab yang mengatakan boleh sangat-sangat sedikit dan sangat-sangat lemah. Maka kita tetap ikut bersama ulama-ulama yang mengatakan bahwa seorang perempuan masuk ke masjid adalah tidak diperkenankan. Tolong patuh ibu, Allah akan memberikan keberkahan. Daruratnya sekarang masalahnya mendesak. Mendesak apa? Mendesak apa? Sholat di rumah kan masih boleh. Siapa yang mengatakan mendesak? Ya kan majelis taklim. Dan majelis taklim kan tidak harus di situ. Ini berbeda dengan urusan-urusan yang lainnya. Yang lainnya mungkin ada disebut masalah mendesak-mendesak. Darurat-darurat. Tapi ini nggak ada darurat. Coba daruratnya seorang perempuan masuk masjid itu apa? Kecuali misalnya seorang perempuan lagi head menemani suaminya untuk sholat Jumat atau sholat apa. Suaminya lagi head lalu di pinggir di samping masjid. Tak tanya hujan deras. Dan dia sendiri punya asma segala macam. Masuk saja ke dalam masjid. Ada sebab. Atau ketakutan itu ada preman-preman nakal-nakal atau yang bakal ganggu. Ibu masuk saja ke mas masjid. Sekarang apa daruratnya ini? Yang bilang darurat itu hanya ustadznya saja karena pengen didatangi jamaahnya. Yang bikin darurat itu ustadznya. Makanya biarpun Buya Yahya yang ngajar di Atakwa kalau perempuan haid yang ngambil tempat di lu, luar. Jangan berubah fatwa seperti ini. Kenapa darurat? Daruratnya apa? Pengajian juga masih ada. Di luar masjid juga masih ada. Ini di luar masjid, ini di luar masjid semuanya. Di dalam masjid juga masih ada yang dalam masjid yang bisa masuk masjid. Jadi tolong ini dipatuhi pendapat semacam ini. Allah akan berikan ilmu laduni nanti. Aduh, saya kehilangan pengajian nanti. Ada caranya. Ambil kodok, ambil pengajian di tempat yang lain lagi. Tapi sayang, itu ustaz favorit, ustaz idolaku. Ustaz di TV ku tuh. <laughs> Waduh, macam-macam nih alasannya. Tapi kalau kita melanggar Allah, khawatir kita tidak mendapatkan ilmu yang berberkah, ilmu yang bermanfaat Ya, jadi ingat, masuknya seorang wanita ke dalam masjid tidak darurat hari ini. Darurat itu apa sih? Kalau nggak ke situ berbahaya. Darurat itu apa? Kalau nggak ke situ akan berbahaya kepada kesehatannya atau keamanannya. Kalau tadi betul takut diganggu preman, takut diganggu orang nggak benar, masuk masjid. Hujan deras, takut dia sakit, masuk masjid. Rasa takut, takut itu masuk masjid. Tapi ini ngaji, daruratnya apa? Sholat. Sholat bisa di rumah atau tidak? Bisa, lakukan sholat di rumah. Nggak boleh itikaf, ya sudah. Itikaf di rumah, lebih enak, Ibu. Bisa bikin kopi sewaktu-waktu. Ya, jadi makanya ini kita tidak perlu menengok masalah ini karena ini bukan darurat sama sekali. Tidak ada darurat. Baru darurat itu nanti. Semua majlis ditutup. Haram. Yang ketahuan sholat di rumah-rumah akan dicambuk. Sholatnya harus masjid. Eh, ibu, tidak apa-apa nanti. Pokoknya kalau di zaman sekarang orang Islam misalnya di luar akan dipukul. Maka masuk mas, masjid. Itu darurat. Selain itu tidak ada darurat, tidak ada darurat wahai kaum muslimin dan muslimat. Memang ada fatwa orang mutakhirin mengatakan asalkan sudah disumbat dan sebagainya, disumbat ketahuilah. Ya, kalau Anda ikut dia, ikut dia. Cuman kami tidak berani mengatakan ikut dengan orang-orang seperti itu. Karena apa? Ulama-ulama besar madhab kita. Empat madhab semuanya mengatakan bahwa seorang head tidak diperkenankan masuk. Atau bukan masuk, tinggal, diam diam di dalam masjid. Kalau masuk untuk keperluan boleh, ubur stabil. Lewat misalnya ada anaknya masuk ke dalam dikejar atau gustah kucing atau ngambil sesuatu, boleh boleh lewat, tapi syaratnya aman minat talwus, talawus, atau Tidak dikhawatirkan akan ada darah yang mencecer. Tapi kalau al-muqsu diam di dalam masjid, empat madhab semua mengatakan tidak, dan sampai hari ini pun kita merenung. Kemarin ada fatwa lemah. Padahal kita prinsipnya sederhana dari dulu. Urusan ibadah kita entengkan. Kan begitu ya. Masalah najis, gampang. Ada seorang anak kecil belum sunat gimana? Gampang. Itu. Kenapa saya katakan gampang? Karena ada madhab Imam Malik, madhab gede. Akan tetapi, urusan head masuk masjid itu kami renungi lama ini. Kok tidak banyak ulama yang mengatakan? Bahkan hampir tidak ada. Hanya satu ulama sekelumit akhir zaman begini-gini. Setelah kita lacak ulama mengatakan tidak ada darurat orang seorang perempuan masuk masjid. Tidak ada darurat seorang perempuan masuk masjid. Gak darurat. Maka saat itu kami semakin kan bahasanya kita ikut ulama-ulama saja ya. Tidak usah ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama banyak, ulama-ulama besar. Bahwasanya seorang wanita masuk ke dalam masjid adalah hukumnya. Bukan masuk. Seorang wanita diam. Al-muksu. Tinggal di dalam masjid. Hukumnya adalah haram. Selesai. Seorang wanita head. Itu selesai. Baik. Ini saya yang bisa kan Semoga bisa menjadi bekal ya. Jadi ibu-ibu yang dalam keadaan head. Boleh nanti di luar masjid. Makanya kalau bisa yang bangun masjid itu. Kalau memang masjid ini bakal kita besarkan sebagai masjid yang ada medianya. Untuk dakwah. Maka tolong disambung dengan sesuatu yang bukan masjid. Kayak ini. Ini ada masjid. Yang mau itikaf, itikaf di sana. Para wanitanya bisa nyaman nih di aula ini. Berapa ribu orang bisa masuk di sini ayo. Jadi disambung dengan dengan sambungannya yang sekiranya jika ada wanita-wanita head pun bisa duduk di tempat itu mendengar pengajian dan terhor hormat. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah berikan manfaat kepada kita semuanya dan menjaga hati kita semua dan menjaga semua yang bersama kita dan menjauhkan kita dari fitnah. Baik, mari kita tutup dengan doa dan jangan lupa kami mohon Fatihah sekali saja. Ada lauran bahwa perkembangan dakwah, tim punya ide-ide besar, mulai dari bermacam-macam. Penyediaan alat-alat mulai dari kamera, studio, radio, dan sebagainya, itu semuanya uh, perlu dana. Dan Alhamdulillah ada saja dana mengalir, hanya hari ini beberapa laporan, minta doa khusus. Semoga ada uh, kemudahan untuk untuk menyempurnakan, karena kita akan membuat semacam studio, studio, studio untuk pembuatan video-video dan CD-CD kemudian dan yang lainnya, dan itu perlu biaya dan mohon didoakan. Kemudian satu hal lagi, nanti baca Fatihah sekalian. Tanah di sebelah itu akan kita ambil belakang. Dan tanahnya tidak besar, akan tapi tanah itu memang kita butuh untuk tanah yang pikirannya bisa untuk masuk ke sungai. Jadi namanya itu harus ada pembuangan yang bagus ke arah sungai. Kebetulan alhamdulillah kebetulan alhamdulillah eh di situ ada tiga petak tanah. Yang pertama dan yang ketiga itu sudah Masya Allah diberikan. Semoga Allah memberikan imbalan. Dan yang tengah itu Alhamdulillah dengan mudah. Beliau juga mau menjual dengan kita. Semoga juga jadi amal jariah. Jadi kita langsung sudah punya satu deret. Jadi yang di tengah itu kita perlu duit. Bersihnya 135 juta. Kalau sampai dedek mengeknya adalah 40-an. 140. Itu salah satu program yang ada di sini. Saya bacakan lagi, aula ini belum beres. Ini tingkat dua berapa berapa ratus juta. Kemudian aula putri dun dan pondok putrinya tidak tahu berapa. Ini hanya kami sampaikan saja agar apa? Agar didoakan. Doanya jangan macam-macam. Jangan doa ya Allah turunkan batu emas di sini, Tidak usah doa begitu. Nanti tidak ada orang yang berbuat baik nanti. Karena sudah tahu Al-Bahjah kaya punya emas, nanti tidak ada yang bantu. Tidak ada teman mas yang ahli surga nanti. Jadi doanya adalah begini, ya Allah, kirimkan ahli surga Kirimkan ahli surga ke tempat ini. Yang bisa menyelesaikan pembayaran tanah yang hanya. Bilang hanya aja kecil kan di hadapan Allah. Hanya 140 juta. Ya Allah bagimu kecil ya Allah. Eh, ini Allah ini berapa miliar ini? Hanya apa ini? Kecil karena Allah maha apa? Ini awal pondok pesantren putri berapa miliar? Kecil. Cuman anda yang mendesak barangkali ini ah, tanah ini biar segera dapat akan kita buatkan perumahan guru-guru di sana. Ini minta doa Fatihah Bu malam Lailatul Qadar ya. Sisihkan niat ini do ah do ah do ah jangan itu saja Baik doa saja dan berdoa ya Allah kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan eh kelas yang bisa berjuang di tempat ini. Ahli surga. Sebelum ditambahi terakhir. Ya Allah jadikanlah saya ahli surga itu ya Allah. Enak atau tidak? Yang nggak punya duit dikasih duit oleh Allah lalu nyumbang. Ayo mau? Nah itu. Alhamdulillah. Yang sudah punya duit dibuka hatinya. Enak. Semoga ahli surga semuanya.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 Allahumma ya Allah, waliyakan kami ya Allah di dunia dan akhirat. Waliyakan lahir kami dan batin kami ya Allah. Ya Allah yang maha kasih, rindukan kami kepada Al-Qur'an, cintakan kami kepada Al-Qur'an. Mudahkanlah kami untuk merenungi dan memahami Al-Qur'an dan berikan kepada kami ya Allah kemudahan untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ya Allah, kami yang hadir ke tempat ini, ya Allah, wujudkan keindahan di rumah tangga kami, Allah, berkat Al-Qur'an. Jadikan Al-Quran adalah bacaan sehari-hari kami dan anak-anak kami, ya Allah. Jadikan Al-Quran adalah, ya Allah, penyenang hati kami, ya Allah. Dekatkan kami kepada ulama-ulamamu yang benar, ya Allah. Ulama-ulama yang jadi uswatun hasanah. Dekatkan kami kepada ulama-ulama yang kau ya Allah. Jangan kau dekatkan kami dengan ulama-ulama fitnah, ya Allah. Engkau lah yang tahu mana yang ahli fitnah dan engkau tahu yang mana ahli hak. Maka kami mohon dekatkan kepada kami ulama ahli hak, Ya Allah. Ya Allah. Dan siapapun dari para ulama-ulama yang melakukan kesalahan, kami mohon ampuni mereka. Dan berikan kesadaran, Ya Allah. Ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang berjuang di jalan Allah akan tapi tersesat. Kami ingin semuanya selamat, selamat, selamat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah berikan kemudahan segala semua orang yang membantu kemudahan tersebarnya media ini Allah, tersebarnya acara ini, terlaksana acara ini dan ya Allah kirimkan ke majelis ini orang-orang tulus dan ikhlas. Kirimkan ke tempat ini orang-orang mulia ya Allah. Kirimkan ya Allah ke pesantren ini orang-orang yang koridor ya Allah, ahli ikhlas, ahli berjuang, ahli surgamu ya Allah. Dan dan jadikanlah kami mereka itu ya Allah. Ya Allah, kebutuhan banyak akan tapi semuanya adalah kecil di hadapanmu ya Allah. Kebutuhan kami banyak akan tapi engkau maha tahu kebutuhan kami ya Allah. Dan jadikanlah kebutuhan kami ini adalah kebutuhan untuk umat yang sesungguhnya ya Allah. Dan jauhkan dari kepentingan pribadi ya Allah. Untuk mengangkat kesombongan, jauhkan. Untuk mengangkatkan prestis, jauhkan. Untuk mengangkat nama, jauhkan. Akan tapi kami ingin kau angkat ya Allah dengan perjuangan ini ya Allah. Maka kami mohon semua yang berjuang di tempat ini, angkat mereka dengan perjuangan mereka. Berikan ketulusan, keikhlasan, ketulusan, keikhlasan keikhlasan dan kami mohon ya Allah Berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan ampuni guru-guru kami dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah kami mohon ya Allah. Saudara-saudari kami ya Allah. Ya Allah kami mohon mudahkan segala urusan mereka. Jauhkan kami dari permusuhan dengan saudara-saudari kami. Saudara-saudari kami ya Allah. Jangan sampai ada permusuhan di antara kami apalagi rebutan warisan ya Allah. Kami ingin saling mencintai karenamu ya Allah. Engkau sungguh maha tahu dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah jadikanlah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak ya Allah saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.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 ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم الفاتحة Dr. kita kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.